Kemudian kita akan lanjutkan dan kita mengulang sejenak perkataan ulama-ulama Malikiyah. Ya, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya al Juyush Islamiyah, "Dzikru qawli Bukhari al-Maghrib." Al-Imam Al-Imam al Abi Umar Nabi Umar Ibnu Abdul Bar Imam Sunnati fi zamanihi rahimahullah taala. Perkataan orang yang dijuluki dengan Bukhari Bukharil Maghrib. Karena ada dahulu kala terkenal Imam Bukhari dari Bukhara, itu Bukhari Bukharil Mashriq, Imam Bukhari dari timur. Adapun dari barat sana karena ketenarannya, hafalannya yang begitu dahsyatnya, dia dijuluki dengan Bukharil Maghrib, kunyahnya Abu Umar. Al-Hafidh Abdul Bar, ya. Imam sunnah fi zamanihi, ulama mengimamkannya. Pemimpin ulama-ulama sunnah di zamannya rahimahullah tabaraka taala. Dan ketika kita sebut dari Maghrib, maksudnya adalah dari arah Andalus. Ya, karena di negeri Andalus ini banyak mengeluarkan para ulama-ulama besar di zamannya. Ya, sekarang kita mengenalnya dengan sebutan ya Spanyol atau Isbania. Dahulu kala di sana gudangnya ulama, banyak buku-buku dikarang ulama-ulama dari Andalus. Ya. Dan banyak ulama-ulama dari negeri Andalus. Di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah dari Cordoba Al-Qurtubi, pengarang kitab tafsir yang begitu masyhur. Ya, ada lagi Imam Ibn Rush, Ya, ulama yang terkenal dengan kitabnya Bidayatul Mujtahid dan ulama semisalnya. Berkata Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid ketika menjelaskan hadis ke-8 ya Ibn Syihab hadis dari Ibnu Syihab dengan jalurnya An Nabi Salama An Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallam, qala Rasulullah bersabda yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sami'id ila dunya Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia hina yabqa thuluthul lailil akhir tatkala bersisa sepertiga malam terakhir fayaqulu maka Tuhan kita akan berkata Man yad'uni? Siapa yang mau berdoa kepadaku? fa astajibalah Niscaya akan aku, aku kabulkan doanya. Man yas'aluni u'tiyah Siapa yang berharap kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Man yastaghfiruni fa aghfirulahu Siapa yang memintakan padaku ampunan, aku akan ampuni dia. Hadis ini ya hadza hadithun thabit Hadis ini adalah hadis yang benar min jihatin naqli dari sisi penukilan hadis ini benar sahihul isnad sanadnya sahih la yakhtalifu ahl hadis fi sihhatih tak ada satupun ulama hadis yang berbeda pendapat tentang sahihnya hadis ini yang dalamnya memberitahukan kepada kita Allah Jalla wa turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia dan dia berkata adakah orang yang memintakan padaku permintaan akan aku kabulkan. Adakah yang bermohon kepadaku pengharapan, aku akan penuhi harapannya. Adakah yang meminta untuk kuampunan, aku akan ampunkan baginya. Ya, hadis ini menunjukkan uluwullah, Allah Maha Tinggi di atas makhluknya. Dan sepertiga malam terakhir Allah itu turun. Dan turunnya Allah ke langit dunia tentulah tak akan pernah sama dengan turunnya makhluk karena berbedanya zat berbeda pula lah sifat. Kemarin kita telah jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala tak akan mungkin di dalam makhluknya. Bukanlah maknanya turun Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam makhluk ciptaannya. Bukan. Ya. Tapi makna turun Allah Subhanahu wa taala turun ada yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanyakan bagaimana dia turun yang jelas Allah bukan dalam makhluknya dan makhluk bukan dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan selama-lamanya Allah tak pernah di bawah makhluknya atau diliputi makhluknya. Karena selama-lamanya Allah di atas makhluknya. Para ulama al-sunnah menyebutkan Allah memiliki sifat namanya ulu. Arti ulu sifat tinggi. Dan sifat ulu adalah sifat zat. Karena ulama-ulama membagi sifat Allah menjadi dua bagian. Ada sifat zat ada sifatu al-af'al. Sifat zat adalah sifat yang senantiasa melekat dengan Allah, tak pernah sekalipun berpisah daripada Allah. Dan sifat zat ini tak akan mungkin ada kebalikannya. Ya. Tadi kita sebutkan sifat ulu, sifat maha tinggi. Maka selama-lamanya Allah maha tinggi, tak pernah Allah disifati rendah. Tak pernah. Ya. Itu dia namanya sifatul zat. Adapun yang kedua namanya sifatul af'al, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, perbuatan Allah. Sifat ini terserah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat nuzul, sifat turunnya Allah itu adalah sifatul zat, sifatul af'al, sifat yang kembali kepada kehendak Allah. Boleh dikatakan kapan Allah mau dilakukan, kapan Allah mau turun dia turun. Ya, kapan dia tidak mau turun dia tidak turun, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dalam akidah halusunnah kita menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah jelaskan tanpa kita menyamakannya dengan sifat makhluk. Ya. Jadi tidak tidak ada namanya lawazim keharusan kalau berarti Allah Subhanahu wa taala turun, berarti dia pindah-pindah tempat, berarti diliputi tempat, berarti ini semua makhluk. Allah tidak seperti itu. Allah selama-lamanya Maha Tinggi ketika Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasnya, Allah Maha besar. Ya, Allah tak butuh kepada aras, jangan dibayangkan sebagaimana makhluk. Andai kata seorang raja bersemayam di atas singgasananya, kalau singgasananya runtuh, berarti raja tersebut akan jatuh. Itu makhluk. Adapun Allah Jalla wa'ala tak butuh kepada sama sekali makhluknya. Tak butuh kepada aras. Jadi sifatul ulu, sifat maha tinggi, sifat zat. Adapun sifat turun, sifat bersemayam itu sifatul af'al. Terkembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala kapan dia berkehendak. Dan hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ya berkata-kata. Fayaqulu maka Allah berkata dan ini ahlu sunnah ahlu sunnah jemaah menetapkan Allah berkata-kata yang layak bagi Allah tak akan pernah sama dengan perkataan makhluk. Ini ahlu sunnah. Ya, perkataan Allah dengan perkataan yang terkumpul daripada susunan huruf-huruf yang membentuk kalimat yang didengar. Perkataan Allah didengar. Ya, sebagaimana Musa mendengar perkataan Allah. Sehingga Musa ketika itu ya mencari-cari sumber suara berkata Allah innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu Allah. Itu yang dengar Musa alaihissalam. Ya. Karena ahlul bid'ah dari golongan yakni dari golongan ulama-ulama ahlul kalam mereka mengatakan seperti orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah mengatakan Allah sebenarnya tak layak disifati dengan berkata-kata. Yang berkata-kata itu sifatnya makhluk. Ya. Adapun kaum Asy'ariyah mengatakan perkataan Allah qadim dalam dirinya, tak dalam bentuk suara dengar. Ya. Ada pun Rasulullah mengatakan tidak. Allah SWT berkata-kata, berbicara, didengar. Musa mendengarnya, Nabi Muhammad mendengarnya, Adam mendengar. Ada tiga Nabi Allah berbicara dengannya. Secara langsung, Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Adam alaihim afdhulus salatu taslim. Mereka mendengar Allah SWT berbicara dengan mereka. Ya, ada pun orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah menciptakan perkataan, menciptakan perkataan pada ya pada kayu di Gunung Tursinan. Dari kayu inilah berkata-kata, ini batil. Ya. Dan sifat turun di sini yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun. Orang-orang ahlu kalam seperti Mu'tazilah mengatakan yang turun itu bukan Allah, yang turun itu adalah rahmatnya. Subhanallah. Maka kita katakan bagaimana mungkin rahmat Allah berkata-kata? Subhanallah. Yang berkata-kata adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka mengatakan yang turun itu adalah malaikatnya. Bagaimana mungkin malaikat berani berkata-kata barang siapa yang meminta ampunan akan aku ampuni. Barang siapa yang meminta kepada aku permohonan akan kukabulkan. Mustahil malaikat berani berkata-kata dengan kata-kata itu. Ya. Jadi inilah perkataan mereka. Kata al-Imam نعم تقرأ أخي وفيه دليل على أن الله جل وعلا في السماء على العرش من فوق السبع سماوات كما قالت الجماعة وهجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله في كل مكان وليس على العرش وفيه دليل maka ini adalah argumen dalil ala anna Allah jalla wa ala fis sama. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. al ars di atas aras. Min fawqi sab'i samawat di atas tujuh lapis langit. Di atas tujuh lapis langit ya. Di atas tujuh lapis tujuh lapis langit itu ada ada yakni air, al-ma. Allah mengatakan wa kana 'arsyu 'alal ma. Yang kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Di atas air itu ada aras, di bawahnya ada kursi Allah Subhanahu wa taala dan kursi dalam bahasa Arab tempat meletakkan kaki bagi seorang raja secara bahasa. Itulah kursi. Aras hingga sana secara bahasa. Ya. Maka Allah di atas seluruh makhluk. Aras itulah makhluk yang tertinggi. Tidak ada makhluk di atas aras apapun juga. Jadi apapun yang namanya makhluk tidak ada di atas aras. Semuanya di mana? Di bawah Arash. Jadi mereka mengatakan berarti Allah memiliki tempat. Siapa yang mengatakan demikian? Maksudnya diliputi tempat. Mereka mengatakan Allah diliputi tempat. Kalau kita katakan di atas aras, berarti Allah diliputi tempat. Kita katakan tidak ada yang mengatakan demikian. Allah mustahil diliputi oleh makhluknya. Tidak ada makhluk di atas arasnya. Ya, Kama qalatil jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama-ulama ahlu sunnah. Al-jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Wahuwa hujjatuhum alal mu'tazilah. Itulah hujah mereka. Hadis-hadis semacam ini. Argumen mereka untuk. Ya. Menepis segala macam syubhat al-mu'tazilah. Orang-orang mu'tazilah. Wal jahmiyah. Mu'tazilah ini menafikan semua sifat Allah Jalla wa'ala. Ya. Allah tak layak bersifat. Kalau Jahmiyah lebih ekstrim, menafikan semua nama dan semua sifat. Subhanallah. Tak layak Allah punya nama, tak layak punya sifat. Yang punya nama, yang punya sifat itu adalah makhluk. Ini Jahmiyah. Kalaupun orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu punya nama, tapi semua nama tak bermakna. Tak ada beda antara as dengan Al-Basir. Semua sama. Padahal al Sunnah mengatakan setiap nama itu mengandung sifat. as Tuhan maha mendengar. Al-Basir Tuhan maha melihat. Berarti Allah punya sifat mendengar, punya sifat melihat. Kata mereka tidak. Semua hanya nama-nama belaka. Ini kalangan siapa? Mu'tazilah. Ya. Adapun tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di manakah Allah di manakah Allah menurut mereka ya fi qaulihim mereka berkata innallaha fi kulli makan Allah Subhanahu wa taala pada setiap tempat Allahu akbar walaysa 'alal 'arsy Allah tidak di atas aras tak ada Tuhan di atas aras kata mereka di atas aras tak ada Tuhan di mana Tuhan di setiap tempat Allahu akbar Ya. Ini mendustakan firman Allah yang begitu banyaknya, berpuluh ayat. Bahkan ada tujuh tempat dalam Al-Quran, tujuh ayat menetapkan Allah di atas arasnya bersemayam. Berpuluh ayat menunjukkan Allah di atas makhluknya. Naik kepada Allah segala macam bentuk perkataan makhluknya. Naik kepada Allah setiap malaikat-malaikat siang dan malam. Banyak sekali. Allah turunkan darinya kitab. Ya. Tanzilun min Rabbil Alamin, kitab yang turun dari Tuhan semesta alam. Banyak menunjukkan Allah yang menurunkan kitab di atas makhluknya. Jahmiyah mengatakan tak ada Tuhan di atas aras. Di mana Tuhan? Di setiap tempat. Subhanallah. Berarti mereka lebih dahsyat menyipati Allah. Diliputi oleh makhluk. Ya, sebagian mereka ya menyatakan Allah di setiap tempat Berarti Allah diliputi oleh makhluknya. Ya dan billah. Subhanallah. Berarti Allah menempati setiap tempat. Karena kata-kata kul artinya umum. Setiap tempat. Subhanallah. Ujungnya adalah paham Sufi Ibnu Arab yang mengatakan segala sesuatu dalamnya ada Tuhan. Subhanallah. Dalam berhala-berhala ada Tuhan. Ya dan billah. Ya, karena Tuhan ada pada setiap tempat. Ya, maka tak akan disalahkan perkataan al-hal mengatakan dalam diriku ini Tuhan. Ya. Karena Tuhan menempati setiap tempat. Kalau demikian keadaannya, tak akan mungkin diperangi Rasulullah para penyembah berhala. Kalau ini dibenarkan, tak ada yang salah, tak ada yang sesat. Semua agama menyembah berhala hak benar. Karena mereka menyembah apa? Tuhan yang menempati setiap tempat. Mas'alullah sallallahu afiyah. Kekufuran lebih dahsyat daripada kekufuran kaum Nasara yang mengatakan Allah menyatu dengan Isa. Lebih ringan. Ya. Sehingga muncullah syair-syair mereka yang mengatakan apa yang terlihat itu Tuhan. Ya, yang di rumah-rumah ibadah orang Nasara itu Tuhan. Ya, ya dan billah. والدليل على صحة ما قاله أهل الحق اقرأ قرأته اقرأ والدليل على صحة على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقوله تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقول تبارك اسمه إليه يسع إليه يسعد الكلم الطيب كلم الطيب إليه يسعد الكلم الطيب وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل نعم Kemudian Imam Al-Muqayyim rahimahullah menyebutkan beberapa dalil ayat-ayat tentang Allah itu di atas. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, "Wad dalilu ala sihhati ma qalahu ahlul haqq fi dzalik." Dan dalil tentang benarnya apa dikatakan para ulama-ulama ini atas kebenaran tentang hal ini qauluhu ta'ala antaranya firman Allah Ar-Rahmanu 'alal wa Tuhan Allah yang Maha Pemurah dia bersemayam di atas arasnya. Ya. Bersemayam yang layak baginya tak serupa dengan bersemayam di makhluk dan tak butuh kepada makhluk apapun jua. Tak dapat diliputi makhluk dan dia yang meliputi makhluk dengan kebesarannya dengan ilmunya, kekuasaannya. Ya. Dan ayat tentang bersemayam Allah itu ada tujuh tempat dalam Quran. Subhanallah. Begini banyak tempat dalam Quran tak ada satupun yang menerangkan bahwa makna bersemayam adalah menguasai aras. Sebagai ungkapan, ya orang-orang Asy'ariyah kata mereka bukan bersemayam karena bersemayam hakikatnya menyerupakan Allah dengan makhluk ya berarti Allah seperti makhluk butuh aras kalau nggak ada aras dia jatuh bukan jadi maknanya apa bersemayam maknanya adalah menguasai aras kata siapa ini Asy'ariyah kita katakan kalau engkau mengatakan menguasai makhluk pun juga menguasai ya makhluk menguasai sesuatu yang dia miliki Berarti engkau telah menyatakan Tuhan sama seperti makhluk, sama-sama menguasai. Berkatalah orang-orang Asyariah tentunya tak akan sama menguasainya Allah dengan menguasai makhluk. Katakan juga akhi, tak sama bersemayamnya Allah dan bersemayamnya makhluk. Apa yang mereka takutkan mereka tergelincir padanya, mereka terjebak dalamnya. Setiap sifat yang mereka takwilkan kepada sifat lain mereka terkena padanya. Ya, seperti kalimat turun, Tuhan turun. Kata mereka bukan Tuhan yang turun, tapi kehendaknya untuk iradatul ihsan Allah berkehendak untuk berbuat kebaikan kepada makhluk. Kita katakan baik, kita terima penafsiran kau makna turun adalah iradatul ihsan, kehendak Allah ingin berbuat kebaikan kepada makhluknya. Kita katakan berarti engkau telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dia mengatakan dari mana? Ya, karena aku mengatakan Allah berkehendak berbuat kebaikan. Makhluk pun berkehendak pula berbuat kebaikan. Kau samakan makhluk dengan Allah. Apa kata dia? Tak akan sama kehendak Allah berbuat kebaikan dengan kehendak makhluk. Kita bilang, kau katakan dari awal selesai. Tak sama bersama Allah dengan bersama makhluk. Subhanallah. Inilah namanya akidah yang centang perenang. Subhanallah. Jarang antum dengar kata-kata centang perenang ya. Ya. Begitulah mereka menakwilkan setiap sifat. Ketika Allah menjelaskan bal yadahu mabsutatan, tetapi kedua tangannya terbentang luas. Tak mungkin Allah punya dua tangan. Jadi maknanya ini apa? Bukan mak maknanya tangan. Maknanya adalah kekuasaan. Kita bilang, kenapa kau nafikan Allah punya tangan? Eh berarti kau samakan Allah dengan makhluk punya tangan, makhluk punya tangan. Jadi apa menurutmu? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Kita katakan, makhluk pun punya kekuasaan yang terbentang. Kenalah mereka di sana. Mereka mengatakan tak sama kekuasaan makhluk dengan kekuasaan Allah. Dari awal katakan. Tak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Ya. Kita lanjutkan <coughs> tentang ayat-ayat ini. Wa qawluhu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian dia bersemayam di atas arasy malakum min dunihi min waliyin wala syafi. Tak ada bagi kalian dari selain Allah Tuhan yang menjadi penolong bagi kalian kelak di hari kiamat. Tak ada yang bisa menolong. Wala syafi. Tak ada pula yang dapat menjadi perantara pemberi syafaat. Di dunia ini kadang-kadang ada orang memiliki kekuatan bisa menolong kita dari segala macam perkara. Dia punya kekuatan, dia punya pengaruh, dia punya pangkat, jabatan, Sebagian orang tak punya jabatan, tak punya kekuatan, tapi dia adalah orang berpengaruh bagi orang lain. Sehingga dia bisa memberikan apa? Kata beleci. Memberikan syafaat. Memang dia tak memiliki jabatan, tapi dia punya pengaruh dan dia disegani kalau dia bilang tolong berikan kepada si fulan kata beleci keluar. Di hari kiamat dua-dua dinafikan Allah. Tak ada penolong. Di hari kiamat tak ada pula pemberi syafaat. Di dunia mungkin tak ada penolong tapi ada pemberi syafaat. Subhanallah. Ya, yang jelas di sini kata Allah, "Tsummastawa 'alal 'arsy." Kemudian dia bersemayam di atas arasnya dalam surah As-Sajdah ayat keempat. Kemudian dalam surah Fussilat ya, ayat ke-11, "Tsummastawa ilas sama'i wa hiya dukhan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan langit dan ketika itu langit hanyalah merupakan asap. Jadi kata-kata istawa ila bukan bermakna istawa ala, berbeda. Istawa ila maknanya qasada. Ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, Fusilat dimulai daripada ayat yang ke-9. Qul katakan Muhammad innakum latakfuruna khalaqal arda fi yawmain? Apakah kalian kufur dengan Tuhan Allah yang telah menciptakan bumi selama dua masa, dalam dua masa, dalam dua hari? Wa taj'aluna lahu andada? Bagaimana kalian jadikan baginya tandingan-tandingan? Dzalika rabbul alamin, padahal dialah Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Wa ja'ala fiha rawasiya dan Allah telah menjadikan ya di bumi yang dia ciptakan tersebut rawasia gunung-gunung min fauqih di atas bumi ini wa baraka fiha dan dia berikan keberkatan pada bumi ini wa qaddara fiha aqwataha Allah tetapkan rezeki segala macam bentuk rezeki bagi bumi ini fi arba'ati ayyam pada empat hari sawaan lisailin ya sebagai jawaban pertanyaan bagi orang-orang yang bertanya lebih lama masanya Allah menciptakan bumi dan isinya dibandingkan langit. Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan langit hanya dalam dua masa. Tsummastawa ilas sama. Setelah Allah ciptakan bumi dalam dua hari, dia sempurnakan dua hari berikutnya. Gunung-gunung dan segala sesuatu yang ada di bumi ini berupa rezeki. Tsummastawa ilas sama. Kemudian dia pun berkehendak untuk menciptakan langit. Ya, wahya dukhan, kala itu langit hanyalah berbentuk uap. Faqala laha wal ardi, maka berkata Allah kepada langit dan bumi, "I'tiya tau'an." Au karha, tunduklah kepadaku dengan sukarela atau dengan terpaksa. Qalata, berkatalah langit dan bumi, "Ataina ta'in." Kami datang dalam keadaan patuh kepada ya Tuhan. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain maka Allah sempurnakanlah langit. Ya. Sab'a samawatin dengan tujuh lapisnya fi yaumain dalam dua masa. Wa auha fi kulli sama'in amruha. Allah Subhanahu wa taala tetapkan, wahyukan, perintahkan pada setiap langit dengan ketentuan masing-masing. Wa zayyana as-sama'a dunya bimasabiha dan Allah hiasilah langit yang paling bawah namanya langit dunia dengan bintang-bintang sebagai penerang di kala malam wa bintang-bintang sebagai penjaga langit bintang-bintang itu penjaga langit ya sebagaimana gunung penjaga bumi dzalika taqdirul azizil alim itulah dia ketentuan Tuhan yang maha perkasa yang maha mengetahui Subhanallah. Ini menunjukkan Allah di atas. Ya. Dia menciptakan langit di atas. Allah Subhanahu wa taala berarti di atas. Kemudian wa qauluhu ta'ala juga Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 42 ya. Idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ya Al-Isra ayat 42 Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Katakan Muhammad, sekiranya bersama Allah ada tuhan-tuhan lain sebagaimana yang mereka katakan, ada tuhan anak, ada tuhan ibu. Ya. Ada dewa pencipta, ada dewa perusak, ada dewa pemelihara. Andai kata seperti apa yang mereka katakan, idzan labtaghau ila dzil arsy sabila. Ya. Niscaya Tuhan Tuhan itu akan mencari jalan kepada Tuhan yang maha tinggi pemilik aras. Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluan kabira. Wah suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Ya. Menunjukkan Allah sebenarnya pemilik aras yang agung. Aras tempat yang tertinggi Allah di atasnya. Berarti Allah maha tinggi. Wa qawluhu tabaraka ismuhu juga firman Allah ya Tuhan yang maha berkah namanya dalam surat Fatir ayat 10 ilaihi yas'adul kalimut thayyib kepadanya lah kepada Allah lah naik setiap kalimat-kalimat yang baik <coughs> siapa yang membawa malaikat apa yang kita ucapkan merupakan kebaikan zikrullah amar ma'ruf nahi mungkar nasihat ya ucapan kita dalam solat, membaca Quran. Semua kalimat ini naik ke atas. Siapa yang berkata Allah? Dibawa ke atas. Dihadapkan kepada Allah. Siapa yang berkata Allah? Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepadanya lah naik semua kata-kata yang baik. Wal amalu salihu yarfa'uh. Dan semua amalan kebaikan diangkat ke atas. Subhanallah. Untuk hamba, Laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada Rasulullah, "Kenapa Anda ya Rasulullah berpuasa pada hari Kamis?" Dia katakan, "Karena pada hari itulah seluruh amal anak Adam dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara per minggu. Aku ingin ketika ditampakkan kepada Allah amalan-amalanku, aku dalam keadaan berpuasa. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Wa qawlu ta'ala juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Ya falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka." Tatkala Musa meminta kepada Allah untuk dapat melihat Allah, kata Allah, "Lantarani, Musa, engkau tak akan mampu melihat saya." Tidak ada satupun makhluk yang pernah melihat Allah dengan dua mata kepalanya di dunia ini, di dalam dunia. Tidak, walaupun nabi. Tak ada yang mampu. Ya. Ketika Musa menuntut agar melihat Allah, kata Allah, "Lan tarani, engkau tak dapat melihatku di dunia ini. Walakin inzur ilal jabal." Cobalah kau lihat kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kau lihat gunung itu bertetap pada tempatnya, engkau akan dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tatkala Allah menampakkan kepada gunung Tajalla Rabbul Jabal. Kata para ulama Allah singkap hijabnya kepada gunung. Ja'alahu dakka. Maka Allah jadikan gunung itu hancur lebur. Subhanallah. Antum lihat tanah longsor aja kita kaget setengah mati hati kita mau copot. Gunung jatuh menjatuhkan longsornya. Bagaimana kalau gunung seluruhnya hancur? Musa pingsan seketika. Subhanallah. Naam. Kamil. Wa qawluhu ta'ala أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وقال سبح اسم ربك الأعلى وهذا من العلو وقوله تعالى الله berfirman أأمنتم apakah kalian merasa aman wahai manusia man fis sama dengan siapa yang di langit maknanya di langit di atas langit an yakhsifa bikumul dia mampu jika dia berkehendak menenggelamkan kalian ke dalam perut bumi Allahu akbar terbuka dengan gempa masuk ke dalamnya makhluk tertimbun Allah mampu siapa kira-kira yang mampu menenggelamkan manusia ke dalam perut bumi Allah di mana dia di atas kata siapa kata Allah dalam surat Al-Mulku Amintum man fis sama apakah kamu merasa aman dengan dia yang di atas langit? An yaksifa bikumul ar jika dia mau dia tenggelamkan ke dalam perbumi ini. Subhanallah. Juga Allah berfirman dalam surat Al-A'la, "Sabbihisma rabbikal a'la." Sucikan Tuhan kalian yang Maha Tinggi. Wa hadza min al-'ulu. Semua ini menunjukkan Allah Maha Tinggi. Naam. Wa kadzalika qawluhu al-'aliyyul 'azhim. Wa الكبير المتعال ورفيع الدرجات ذو العرش ويخافون ربهم من فوقهم نعم وكذلك قوله diantaranya firman Allah yang berbunyi Al-Aliyyul Azim dalam surah Al-Baqarah ayat 255 dia adalah Tuhan yang maha tinggi yang maha agung apanya yang tinggi tinggi zatnya ulu zat ini yang diingkari oleh ahli bid'ah. Yang kedua, ulul qadar. Maha tinggi segala macam kebijakannya, tak akan dapat dibantah. Jika dia telah berkehendak, tak akan ada mampu menahannya. Ulul qadar. Ulul qahar, maha tinggi keperkasaannya. Tak dapat melawan Allah SWT. Ya, tak ada dapat melawan, melawan ketentuannya, tak dapat melawan Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini ditetapkan oleh alusunnah. Maha tinggi zatnya, maha tinggi ketetapannya, maha tinggi keperkasaannya. Ya, yang ditetapkan oleh ahli bidah hanya dua. Maha tinggi ketetapannya, maha tinggi keperkasaannya, adapun zatnya tidak. Karena kalau dikatakan maha tinggi arsy berarti seolah-olah dia sama dengan makhluk. Itu mereka ingkari. Ya, wal kabirul muta'al juga dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 9 al kabirul al muta'al dialah Tuhan yang maha besar yang maha tinggi rafi'ud darajat dialah Tuhan pemilik darajat dzul arsy pemilik arasy ya khafuna rabbahum min fawqihim dialah Tuhan yang malaikat-malaikat takut kepada Allah Tuhan mereka yang di atas mereka ya khafuna mereka para malaikat-malaikat takut Rabbahum kepada Tuhan mereka di mana? Min fawqihim, di atas mereka. Tuhan Allah. Wal Jahmiyyu yaqulu innahu asfal. Orang-orang Jahmi yang berakidah Jahmiyah mengatakan dia itu asfal, dia itu di bawah. Subhanallah. Allahu akbar. Naam. Cuma apa Isya? Kam ya? Hah? Khalas? Ya. Cepat sekali waktu berjalan. InsyaAllah kita lanjutkan nanti. Sabar aja lantum ya. Target kita adalah memahami, tidak memburu-buru insyaAllah. Berapa dapat kita ambil. Yang tak dapat kira-kira mati kita tengah jalan, nggak apa-apa lah. Yang penting kita ingin melanjutkan. Ini kata kadar Allah tak sampai umur kita, udah biarkan. Satu pertanyaan, Ustaz bagaimana menjawab syubhat orang mengatakan jika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia berarti Allah tidak naik-naik karena perbedaan waktu. Ini makhluk. Dia umpamakan Allah seperti makhluk. Ya, sehingga sebagian mereka mengingkari Lailatul Qadar. Kan berbeda-beda malam Ustaz. Di sini beda. Berarti Allah nggak turun-turun, nggak naik-naik. Ya. Dan seterusnya. Ini makhluk. Dan turunnya Allah Subhanahu wa taala tetap turunnya Allah Subhanahu wa taala tetap tidak kita katakan Allah dalam makhluk atau diliputi malu. Selama-lamanya Allah di atas makhluknya. Karena tadi kita bilang apa? Sifat maha tinggi sifat apa? Zat. Yang selama-lamanya Allah SWT adalah maha tinggi. Tak pernah tidak tinggi. Tak pernah di bawah makhluknya. Tak pernah diliputi makhluknya. Jangan dibayangkan sebagaimana turunnya makhluk. Subhanallah. Karena takkan sama antara makhluk dengan Al-Khaliq. Berbedanya zat, berbedanya sifat. Antara makhluk saja kita bilang wajah. Ya, kita katakan si fulan punya wajah. Ya, si fulan punya wajah. Sama-sama wajah, tapi apakah sama wajah mereka? Yang satu hitam legam, yang satu putih berseri-seri. Sama-sama wajah namanya tapi berbeda. Itu sesama makhluk. Ya. Kita bilang si fulan giginya putih. Si Alan giginya putih. Samakah putih gigi bulan dengan Alan? Berbeda. Itu antara makhluk. Ya. Kita katakan kera punya kaki. Ya, anjing punya kaki, ayam punya kaki. Apakah ada orang bakal mengatakan, "Berarti kau samakan ayam sama anjing, kau samakan ayam sama kera?" Tak ada. Itu orang tak berakal. Karena ketika dikatakan kaki kera berarti yang layak bagi kera. Inilah kakinya kaki ayam yang layak bagi ayam. Ya. Berakal nggak? Kadang-kadang kita nggak masuk akal orang-orang ahlu kalam ini tak masuk akal kita. Di mana akal mereka? Subhanallah. Allah taala alam. Hukumnya memajang lafaz-lafaz Quran untuk diniatkan sebagai tuntunan, misalnya untuk berwudu ya, maksudnya mungkin menggantungkan lafaz-lafaz Quran atau hadis untuk dihafalkan. Anda yang ketujuan untuk dihafalkan nggak ada masalah. Setelah nanti hafal, setelah itu dilipat, ya. Bukan untuk dijadikan sebagai hiasan belaka, itu yang dilarang ulama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.